الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك فسمع اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك minta media uh, masih kurang mas itu kasih lagi wa min ta'atika ma tuballighuna به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا bersama-sama Allahumma qsim lana اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai puji syukur kehadirat ilahi Rabbi atas nikmatnya yang tidak pernah berhenti berupa iman, berupa Islam dan juga berupa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah sampai ajal nanti. Adapun pelajaran kita dari buku Jalan Golongan yang Selamat, sekarang kita masuk bab yang kedua, manhaj atau metode beragama golongan yang selamat. Di halaman 5 yang punya bukunya yang mau beli bukunya ada gitu. Halaman kelima. Ada yang mau? ya silakan diambilkan lagi. bahwa semua boleh. Manhaj golongan yang selamat. Biar kita tahu karena Islam sudah tua. Sudah 1400 tahun yang lalu lahir. Ibarat emas sudah banyak lumpur, sudah banyak karat, Banyak orang mengaku kelompok-kelompok agama semuanya mengaku dirinya yang paling benar. Maka yang benar adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara beragamanya? jalan golongan yang selamat itu, golongan yang selamat itu. Di halaman 5, yang pertama, golongan yang selamat ialah golongan yang setia berpegang teguh kepada manhaj atau metode beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya di bagaimana Rasulullah beragama, begitulah kita beragama. Dan manhaj para sahabat. Dalam hidupnya. Dan juga para sahabat sesudahnya. Yaitu beragamanya berdasarkan kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulnya yang beliau jelaskan kepada para sahabatnya dalam hadis-hadis yang sahih beliau memerintahkan umat Islam agar berpegang teguh kepada keduanya yaitu kepada Al-Quran dan As-Sunnah Beliau bersabda, "Taraktu fikum bersama." Ada? Coba baca. "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma." Kitab Allah wa sunnati ولن يتفرقا حتى يرد على الحوض Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Kalian tidak akan tersesat apabila berpegang teguh kepada keduanya. Yaitu kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnahku yakni sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keduanya tidak akan berpisah sehingga mendatangiku di telaga yaitu Al-Kautsar untuk mengucapkan terima kasih hadis disahihkan oleh Albani dalam kitab Sahihul Jami' Hadis ini mengajarkan kepada kita agar terus mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Mempelajari hadis-hadis Nabi dan mengamalkannya, itulah jalan keselamatan. Yang kedua, menunjukkan orang-orang yang bangkit nanti di hari kiamat akan mengikuti nabinya nabinya menuju telaga atau haud. Sebutkan dalam riwayat airnya lebih putih daripada susu. Rasanya lebih manis daripada madu. Gayungnya bagaikan bintang di langit. Bagaikan bintang di langit indahnya, bagaikan bintang di langit banyaknya. Siapa yang meneguk sekali teguk, dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Semoga kita termasuk yang minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang-orang yang ingin minum ke telaga itu. Lalu diusir oleh malaikat. Diusir oleh malaikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ummati, ummati." Itu umatku, itu umatku. Maka dikatakan Inna la tadri ma fa'ala ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka sepeninggalmu. Ini sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak orang-orang yang membuat ajaran-ajaran yang tidak ada contohnya dari agama. Mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada perintahnya dari agama. Maka ketika mereka mau minum di telaga, diusir. Karena engkau tidak mengamalkan dengan amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beragamanya bukan berdasarkan dalil Quran dan sunnah, tapi berdasarkan apa kata kiai, apa kata kakeknya. Saya beragama udah turun temurun dari dulu seperti ini. Sehingga kalau diajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dia mengatakan, Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah bagi kami mengikuti apa-apa yang ada pada bapak moyang kami. Berapa banyak orang yang beragama tidak berdalil tetapi ikut-ikutan saja. Itulah manhaj yang pertama, mereka senantiasa dalam beragama mengikuti manhajnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ciri yang kedua, golongan yang selamat akan kembali merujuk kepada firman Allah dan sabda Rasulnya tatkala terjadi perselisihan dan pertentangan di antara mereka. Jadi kalau ada beda-beda pendapat, kembalikannya kepada Quran bagaimana sih menurut Al-Quran, bagaimana sih menurut hadis Nabi, bukan menurut saya, menurut guru saya, bukan beragama bukan menurut saya, bukan menurut guru saya tetapi beragama menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai realisasi dari firman Allah Ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bersama. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فرد ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً Kemudian jika kamu berselisih tentang sesuatu, tentang sesuatu apa saja, urusan dunia maupun urusan akhirat, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan kepada Rasul ilallah kepada Allah yaitu kepada Quran kepada Rasul yaitu kepada As-Sunnah jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Ayat ini menunjukkan akan ada perselisihan di tengah kaum muslimin. Sebab Allah telah firmankan kalau terjadi perselisihan. Berarti akan ada perselisihan. Gak mungkin gak ada perselisihan kok Allah Ta'ala telah ingatkan. Kalau mengingatkan berarti akan terjadi. Yang kedua, Allah memberikan solusi. Jalan keluarnya kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Rasul. Yaitu kepada Al-Quran dan as-sunnah. Yang ketiga, menunjukkan di dalam Al-Quran dan Sunnah pasti ada jawabannya. Sebab tidak mungkin Allah menyuruh sesuatu yang sia-sia. Disuruh kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Ternyata dicari jawabannya di Quran, di Sunnah nggak ada. nggak mungkin. Allah perintahkan suruh cari jawabannya di sana. Per, pasti di sana ada solusi. Pasti di sana ada jalan keluar. Inilah keyakinan seorang muslim. Dan apabila demikian, maka itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Semoga kita termasuk yang mengamalkan ayat ini. Ayat selanjutnya Allah berfirman fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima maka demi Rabbmu yaitu demi Allah mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Iman yang diakui, yang dibenarkan adalah apabila sudah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, sebagai pemberi keputusan. Bagaimana sih menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada ulama bilang misalnya salat tarawih 23, ada ulama bilang salat tarawih 43, ada ulama bilang salat tarawih sebanyak-banyaknya. Berbeda-beda mereka. Maka kita tanya bagaimana sih menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ternyata Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah lebih dari 11 baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Maka tahulah kita, oh itu yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya mengembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan kata ulama, ulama manusia. Bisa benar, bisa keliru. Jika sesuai dengan Quran dan Sunnah berarti benar. Jika berbeda dengan Quran dan Sunnah berarti keliru. Yang ketiga, golongan yang selamat tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah dan sabda Rasulnya. Tidak mendahulukan, yang tidak mengedepankan. Kalau ini kata Rasul, ini kata Ustaz. Yang diikuti Rasul apa Ustaz? Rasul. Ini hadis Nabi, ini kata Habib. Yang diikutin Habib apa kata Nabi? Nabi. Itu metode jalan golongan yang selamat. Sebagai realisasi dari firman Allah. Kita lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Bersama. واتقوا الله إن الله سميع عليم Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan sampai pendapat kita mengalahkan firman Allah dan sabda Rasulullah. Memang si ayatnya begitu, memang si hadisnya begitu, tapi menurut saya sih nggak begitu. Ini orang sombong. Menurut hemat saya, tidak boleh Al-Quran dan Sunnah dibantah dengan menurut pendapat saya, menurut hemat saya, menurut guru saya. Emang saya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Arahum sayahlikun." Aku kira mereka akan binasa. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر Aku mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tapi mereka mengatakan, tapi kata Abu Bakar, tapi kata Umar, dipertentangkan hadis Nabi dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, tidak boleh. Ini kasusnya mengenai diskusi haji. Ada tiga macam haji. Haji ifrad. Haji saja tanpa umroh. Ada haji kiron. Umroh langsung haji tidak tahallul. Di tengahnya tahallul-tahallul selesai haji. Yang ketiga haji tamattu Haji tamatu umroh di bulan haji, kemudian tahalul lalu baru nanti ihram lagi tanggal 8 Dhul Hijjah. Namanya haji apa? Tamatuk. Dan umumnya orang Indonesia hajinya haji Tamatuk. Tangi mangan turu. Oh, gitu. Eh, kata Tamatuk. Karena di sana cuma tidur-tiduran aja. Bangun, sholat, pulang, makan lagi. Bangun. Begitu biasa orang haji. Abdullah ibnu Umar, yani ibnu Umar radhiyallahu eh, eh Abdullah ibnu Abbas, yani Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Nabi saw Alaihi Wasallam menjelaskan haji yang paling afdol, haji yang paling utama adalah haji tamattu, yaitu umrah di bulan haji, kemudian tahallul, Kemudian nanti pakai baju ihram lagi tanggal 8 Dhul Hijjah untuk ihram untuk haji. Itu yang paling afdol, yang paling utama. Sebab Nabi mengatakan kalau aku tidak membawa hajiyu, hewan kurban, aku akan tahallul. Tetapi nah, tidak boleh tahallul sebelum dia menyembelih hewan kurbannya. Maka Nabi waktu itu mengerjakan uh, haji kiran. Padahal yang Nabi suka, yang Nabi inginkan haji tamattu. Ketika itu murid-muridnya Abdullah bin Abbas mengatakan, tapi menurut Abu Bakar, menurut Abu Umar, haji yang paling utama haji kiran. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, aku kira mereka binasa. Aku mengatakan Nabi SAW bersabda, tapi dia mengatakan tetapi Abu Bakar dan Umar. Ini menunjukkan tidak boleh dipertentangkan hadis Nabi dengan pendapat Abu Bakar, dengan pendapat Umar. Apalagi dengan pendapat profesor, doktor. Apalagi dengan pendapat siapa pun. Tidak boleh. Sebab Umar adalah Umar. Orang yang punya kedudukan sangat tinggi sangat tegas dalam menegakkan kebenaran sampai sampai dikatakan oleh Nabi kalau setan ketemu Umar di jalan yang sempit, setan nyimpang jalan. Berarti setan takut sama siapa? Sama Umar. Ditakuti setan. Kita kalau ketemu setan, mungkin setannya gemblok sama kita. Karena tidak tegas dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Abu Bakar dikatakan sebaik-baik manusia setelah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar. Lihat ketika kisah Isra Mi'raj. Semua orang tidak percaya bahwa Nabi telah naik ke Sidratul Muntaha lalu turun lagi ke bumi untuk mendapatkan perintah salat yang lima waktu. Enggak ada yang percaya. Abu Bakar ditanya, apa benar Muhammad mengatakan begitu? Kata mereka, benar Muhammad mengatakan begitu. Kata Abu Bakar, kalau dia yang ngomong saya akan percaya. Dan saya akan percaya kalau dia ngomong yang lebih aneh dari itu. Maka semenjak itu disebut Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang membenarkan. Manusia yang terbaik setelah Nabi dan Rasul saja tidak boleh dipertentangkan pendapatnya Abu Bakar dengan pendapat Nabi. Tetap harus pendapat Nabi yang diikuti. Makanya saya kemarin seminar di Depok Bumi Wiyata Depok. Ada yang tahu Bumi Wiyata? Situ seminar kanker servik penanganan secara dini kanker serviks. Yani kanker mulut rahim. Dokter dokter itu Junita dia dokter-dokter dosen UI dia juga jadi penanggung jawab rumah sakit Cipto perempuan menjelaskan tentang kanker serviks solusinya bagaimana menurut kesehatan kemudian saya disuruh menyampaikan solusinya bagaimana menurut agama kalau orang sudah terkena penyakit begitu Ketika beliau menyampaikan bahwasanya di antara penyebab kanker serviks adalah kontak hubungan seksual ganti-ganti pasangan. Betul. Penyebab yang lain adalah merokok. Penyebab yang lain diantaranya adalah banyak melahirkan. Maka saya bilang tidak boleh. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang kalau umatnya banyak. Penyebab yang lain lagi adalah e, kawin muda. Itu. itu menyebabkan kanker serviks. nggak benar sebab Nabi menikah Aisyah umur berapa? Umur sembilan tahun. Orang saya lagi nyari yang muda malah nggak boleh yang muda. Ini tidak walaupun dia dokter-dokter kalau bertentangan dengan hadis Nabi nggak boleh diikuti. Sebab Nabi SAW paling tahu. Paling tahu. Sehingga jangan dipertentangkan dengan hadis Nabi SAW. Dan mereka juga tidak memperdebatkan dan mengakui saja. Itu penelitian. Penelitian bisa benar, bisa enggak. Sedangkan hadis Nabi wahyu. Wahyu pasti benar. Sebab Allah berfirman, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ Inilah gambaran bagaimana caranya kita tidak boleh mempertentangkan Quran dan Sunnah dengan pendapat profesor, pendapat doktor, pendapat kiai, pendapat ustadz, pendapat habib. Tidak boleh dipertentangkan. Harus Quran yang didahulukan, hadis Nabi yang didahulukan. Makanya seorang muslim harus cerdas agar bisa sampai kepada manhajnya jalan golongan yang selamat. Mungkin sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Isa lewat berapa sekarang? 33. Oh masih banyak ya. Masih ada 12 menit lagi. Kita teruskan satu lagi. Yang keempat. Golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid maka dakwahnya mengajak manusia untuk bertauhid, mengesahkan Allah dalam beribadah. Tidak boleh nyembah kubur, tidak boleh datang ke dukun, tidak boleh percaya sama tukang ramal, ahli nujum. Jalan golongan yang selamat mengajak manusia untuk memperbaiki akidah, Sebab Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi kalau ditanya untuk apa aku diciptakan, jawabannya apa? Aku tercipta hanya untuk ibadah. Untuk beribadah kepada Allah dan ibadah yang paling penting adalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Mengesahkan Allah adalah dengan beribadah, berdoa, dan memohon pertolongan. Baik dalam masa sulit maupun lapang. Ini kepada Allah. <coughs> Nggak boleh kita doa kepada mbah kita yang udah di kuburan. Tidak boleh. Mbah mau ujian nasional. Tolong bagaimana caranya biar saya lolos ujian sama mbahnya yang sudah dikubur. Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Atau sama mbah Priuk di Tanjung Priuk. Mbah, dagangan lagi sepi, banjir lagi. Hmm. Gimana caranya kayak biar gak banjir? Minta sama orang yang sudah dikubur. Hukumnya apa? Syirik. Tetapi ada nggak orang Islam yang suka datang ke kubur minta ke sana? Ada. Ini menunjukkan dakwah tauhid belum berhasil. Masih banyak saudara-saudara kita rombongan berbisnis ziarah kubur. Ada yang cuma ziarah doang, tapi ada juga yang nambahin. Ngusap-usap kuburan berkah. Ini cari-cari berkah begitu syirik. Sampai-sampai Gunung Uhud sampai jadi pendek sekarang. Karena banyak yang ngambilin tanahnya. Dibawa pulang haji. Dianggap tanah dari Gunung Uhud itu apa? Berkah. Bahkan ada yang meyakini bisa untuk memutihkan kulit. Sebedang ambil tanahnya buat mutihin kulit. Sekarang udah nggak percaya lagi. Karena orang negro coba ngambil, katanya tetap aja hitam. Akhirnya nih nggak percaya nih, bohong nih. Kemudian menyembelih kurban, kurban itu kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah. Ada nggak orang yang nyembelih kurban untuk kuburan keramat? Pernah lihat? Saya ngelihat filmnya itu Lupur Lapindo Judul filmnya Lucy. Lumpur Sidoarjo begitu. Itu untuk menghentikan lumpur lapindo yang keluar, orang-orang Hindu Buddha mengadakan ritual lalu melemparkan bebek-bebek ke dalam lumpur lapindo. Pada terbang itu bebek kesian banget. Lumpurnya panas. Orang Islam mengadakan ritual di sana yang dilemparkan ke lumpur lapindo bukan lagi bebek. Tujuh ekor kambing, seekor sapi. Diceburkan di situ. Ini kan kebodohan yang luar biasa. Itu difilmkan. Kalau bapak-bapak ibu-ibu jalan ke sana, lumpur Sidoarjo itu, itu akan dijual di sana kaset-kaset dari mulai pengeboran pertama, kemudian menyemburkan api, kemudian keluar lumpur, terus sampai penanaman bola beton dan seterusnya. Bukan dengan bebek, bukan dengan kambing dan sapi. Hendaknya bertaubat kepada Allah apabila menghadapi azab yang datang seperti itu. Nah, jadi berkurban harusnya kepada Allah, bernazar, tawakal. Ada orang yang tawakalnya kepada jimat. Kalau bawa jimat rasanya pede, tapi kalau jimat ketinggalan rasanya takut. Ini yang seperti ini orang tawakalnya bukan kepada Allah tapi kepada jimat-jimat. Walaupun kadang-kadang jimatnya dari Al-Qur'an juga. Surat Yasin ditempel di dinding. Ayat kursi ditempel di pintu. Buat jagain kuntilanak. Gitu. Ayat kursi bukan ditempel, tapi dibaca Barang siapa yang membaca ayat kursi di sore hari, maka dia akan dilindungi dari godaan setan sampai subuh. Dibaca bukan ditempel di pintu. Berapa banyak orang Islam begitu pintunya tempelin ayat kursi. Biar anak nggak masuk. Kuntilanak nggak masuk, kuntil emak bisa masuk. Begitu. Tidak boleh pasang-pasang seperti itu. Karena contoh Nabi itu dibaca, bukan ditempel. Ada yang mobilnya digantungin, motornya ditempelin. Bukan dibaca kecuali ditempelnya untuk dihafal. Nanti udah hafal, ganti yang lain buat dihafal lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya buat jimat, nggak boleh. Sebab Allah berfirman zalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Itulah kitab Al-Qur'an yang tiada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi fungsi Quran sering orang menyalahgunakan. Tujuannya Al-Quran itu untuk petunjuk. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang pandai mengambil petunjuk dari Al-Quran. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Ayo. Iya. Makasih Ustaz. Hmm. E, tadi diantaranya yang tidak boleh dipertentangkan mengenai sholat tarawih yang 23, 43, dan 11. Ternyata jawaban dari uh, Siti Aisyah 11. Bagaimana dengan yang melakukan 20 dan 23 di Mekah seperti itu? Kan termasuk uh, orang yang selamat. Makasih. Iya. Kembali kita ulang bahwasanya dalam beragama pedoman kita apa? Satu Quran. Yang kedua apa? Sunnah. Apakah amalan penduduk Mekah bisa jadi pedoman? Tidak bisa. Apakah amalan penduduk Madinah bisa jadi pedoman? Tidak bisa. Karena Abu Jahal, Abu Lahab juga dari Mekah. Jadi pedoman kita satu apa? Quran, yang kedua sunnah. Lalu bagaimana dengan perbuatan penduduk Mekah? Mereka mengerjakannya dua kali ada dua imam. Imam pertama sholat misalnya, sepuluh kemudian pulang, mereka witir. Yang lain melanjutkan lagi. Seperti itu. Ada juga yang terus dua puluh tiga. Dan istihad mereka, istihad para ulama. Tetapi yang seperti itu kita harus kalau suruh milih Mana pendapat ulama, apa pendapat hadis Nabi? Tadi kita katakan apa? Hadis Nabi yang kita ikuti. Apakah boleh kita menyalah-nyalahkan mereka? Tidak boleh menyalahkan mereka. Sebab orang yang beristihad, kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Mujtahidnya, imamnya, pimpinannya. Kalau salah dapat satu pahala, kalau benar dapat dua pahala. Mujtahidnya. Adapun kalau kita umatnya, jika telah tahu yang benar dan tahu yang keliru, nggak boleh tetap milih yang keliru. Kita harusnya milih yang benar. Seperti itu. Sehingga terus tetap kita harus uh, komitmen dengan pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Penduduk orang Mekah, penduduk orang Medina, peramalan orang Mekah, orang Medina tidak dijadikan sebagai dalil. Sering kita bilang lah itu di Mekah ada ini, di Mekah ada ini. Ah, cara beragamanya keliru. Jangan ngelihat Mekah, ngelihat Medina, tapi ngelihat Quran dan Sunnah. Sebab orang-orang Arab sering dijadikan pedoman, bedal di puncak orang Arab, innalillah. Lihat puncak, jannah, jannah, ini surga, surga. Saking indahnya puncak dibilang surga darinya perawan Cianjur. Ya repot begitu. Ada nggak di Cianjur begitu? Sampai ada kampungnya. Nah saya kemarin daurah di sana, daurah sewa. Nggak taunya di belakangnya karaoke, diskotik. Yang datang mereka tampang-tampang Arab semua. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi mereka tidak bisa dijadikan pedoman, pedoman kirta Quran dan Sunnah. Silahkan azan dulu. Sudah masuk? Ya. Oh. محمد المسلم والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Silahkan dua lagi yang bertanya. Kalau ada. Bapak-bapak boleh, ibu-ibu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai taraweh yang 11 rakaat, di luar 11 rakaat, kalau tidak salah itu dilakukan oleh sahabat Nabi dan Rasulullah diam berarti mengiyakan gitu Ustadz ya apakah uh, yang dimaksud dengan furu itu apa Ustadz? iya. cabang dari makasih yang pertama mengenai yang lebih dari sebelas dilakukan sahabat Nabi dan Nabi diam tidak ada riwayatnya itu yang ada riwayat di zaman Nabi Nabi cuma salat tarawih di masjid tiga kali malam pertama Nabi salat para sahabat ikut Besok orang pada bercerita. Lalu sholat lagi. Sahabat makin banyak. Malam ketiga masjid penuh. Pada malam keempat masjid sudah tidak bisa menampung jamaah. Dan Nabi tidak keluar untuk sholat tarawih sampai subuh. Kata Nabi tidak meragukanku kesungguhan kalian. Tapi aku takut tarawih diwajibkan. Maka Nabi tidak lagi sholat tarawih di masjid sampai akhir hayatnya. Di zaman Umar radhiyallahu anhu, Umar keluar ke masjid. Kemudian melihat ada orang yang sholat satu imam dengan beberapa orang. Ada sholat lagi imam satu, yang lain beberapa orang. Sehingga menjadi banyak imam di dalam satu masjid. Kata Umar, alangkah bagusnya kalau mereka disatukan jadi satu. Maka diperintahkanlah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu untuk mengimami manusia sholat tarawih 11 rakaat. Ada riwayat salat tarawih 12 rakaat. Itu sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam di zamannya siapa? Umar. Umar yang memerintahkan. Nabi sudah meninggal. Maka kalau ada ustaz, ada kiai yang bilang sahabat mengerjakan 20, Nabi diam. Riwayatnya ada di mana? Di dalam kitab apa? Karena bisa saja orang suka bicara begitu. Tetapi kita beragama berdasarkan dalil Quran dan Sunnah. Maka kalau ada orang bilang seperti itu, Ustaz, Kiai, apa, mohon maaf Pak Ustaz, ini kisahnya bagus sekali. Cuman saya pengen tahu adanya di kitab apa. Sehingga yang benar adalah seperti yang disebutkan riwayat dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Umar memerintahkan mereka untuk sholat 11 rakaat dengan membaca 200 ayat. Setiap satu rakaat 200 ayat. Apa kata sahabat? Hampir-hampir kami nggak kebagian waktu sahur. Kalau jemaahnya umat zaman sekarang bubar. Kita mah baru sabbihisma rabbikal a'la aja udah ngantuk. Kalau sholatnya kepanjangan kadang yang di belakang udah amin gitu. Apa maksudnya amin ini? Biar cepet-cepet pulang. Makanya kalau kita jadi imam di uh, komplek di mana, apalagi ngelihat jemaahnya udah sepuh-sepuh, jangan baca ayat panjang, panjang. Bisa-bisa jemaah pada pindah ke musola sebelah yang cepat katanya. Demikian. Terakhir, silahkan kalau ada yang bertanya. Jika tidak ada, kita tutup. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته